bagian dari kata Islam makna Islam dan definisinya ada dua definisi Islam definisi secara makna bahasanya atau literalnya atau definisi yang diambil dari makna literalnya yaitu Islam dari kata Islam Islam lillahi bitauhid wal -inqiyah, wal dan Islam didefinisikan dengan rukun-rukun Islam yang lima. Ya rukun Islam yang lima seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, birnya adalah Islam. Nabi menjawabnya dengan arkanul yusomsa rukun Islam yang lima. Sol, uh, eh, sahadatain, sholat, zakat, saum dan hajjul bait. Ini merupakan definisi Islam dari sudut yang lain. Dilihat dari sendi-sendi atau dari pilar-pilar tegaknya Islam itu. Yang mana Islam atau bangunan Islam tidak akan tegak kecuali dengan sendi-sendi tersebut, yaitu lima sendi. Dan Nabi menjelaskannya di dalam hadis yang lain dalam sabda beliau, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas lima perkara. Yang menjelaskan kepada kita tentang pondasi eh, uh, atau pilar-pilar tiang-tiang yang menjadi penegak agama Islam atau tegaknya agama Islam pada diri seseorang, yaitu dengan melaksanakan lima rukun Islam Dan pada hari ini kita akan melanjutkan satu persatu penjelasan tentang rukun Islam yang lima itu. Ini merupakan hal yang, yang sangat penting. Karena dengan itu seorang dapat memahami Islam dengan benar, dengan tasawur yang sahih, dengan tasawur gambaran yang benar, ya tidak dengan gambaran yang salah. Ada yang memahami Islam dari belakang. Dia mulai dari bab jihad misalnya. Dia memahami Islam identik dengan jihad. Tidak ada Islam bagi yang tidak jihad. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Demikian juga ada yang melihat atau memandang Islam dari samping. Yaitu dari tazkiyatun nufus sehingga yang tidak melakukan tazkiyatun nufus dianggap tidak sempurna Islamnya dan banyak lagi hal-hal lain atau perkara-perkara lain yang dijadikan sebagai standar untuk mengenal Islam tapi tidak dari pintunya, tidak dari akarnya, tidak dari dasarnya. Ini adalah satu hal yang keliru. Kita harus mengenal Islam dari pangkalnya, dari akar, dari dasarnya. Dan dasar Islam itu ada ada lima. Yang pertama, dari kelima dasar Islam itu, asas Islam itu, ada yang paling dasar, dan ini merupakan alas bagi semua perkara yang di atas namakan Islam. Tidak akan sah satu perkara yang di atas, namakan Islam tanpa dasar yang sangat yang paling terbawah ini, yaitu syahadatain. Syahadatain adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah yang dengan kedua kalimat ini seorang insan meresmi menjadi seorang muslim. Dan yang membedakan antara muslim dengan yang lainnya adalah ucapan syahadatnya Maka dari itu soal yang ke-16 ya kita mulai dari mahallu ma mahallu syahadataini fid din din. Kita mulai dari penjelasan tentang kedudukan urgensi syahadatain ini dalam agama. Karena banyak yang masih belum mengenal atau menyadari pentingnya syahadatain ini di dalam Islam, di dalam agama. Ya sehingga ya kita katakan ya kalau kita ingin mengkaji Islam dengan benar kita harus mengkajinya mulai dari syahadatain. Mengapa? Karena syahadatain memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam tidak bisa dilepaskan sedetik pun ya dari kehidupan seorang yang mengaku muslim. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka penulis memulai urgensinya. Ini penting. Sebelum mengupas satu cabang ilmu biasanya ada 10 mukadimah. Ya, mulai dari tarif, penjelasan ilmu itu, kemudian di antaranya adalah urgensinya, ya, urgensi dari ilmu itu urgensi dari sesuatu yang ingin kita ketahui dan ingin kita amalkan. Ma mahallu syahadatain min ad-din? Apa kedudukan syahadatain dalam agama? Maka jawabnya adalah la yadkhulul abdu fid din illa bihima. La yadkhulul abdu fid din illa bihima. Tidak akan masuk seorang hamba ke dalam kepada ke dalam Islam, kecuali dengan keduanya. Dengan keduanya lah seorang itu dikatakan muslim, yaitu dengan menyatakan dengan lisannya, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tanpa mengikrarkan itu, ya, tanpa melafalkan syahadatain ini, ia belum terhitung sebagai muslim. Ya, dia belum terhitung sebagai muslim. Harus dia ucapkan kalimat ini. Ya, dia ucapkan, dia pahami maknanya, ya, dia ketahui konsekuensinya dan dia amalkan. Ini merupakan tuntutan dari syahadatain. Dan tidak akan masuk seorang hamba ke dalam adi illa bihima kecuali dengan keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qala Allah taala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur dan juga surat Al-Hujurat Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minun. Masuk ke dalamnya al al muslimun. Demikian juga al muhsinun. Ya, masuk ke dalamnya al al muslimun dan al muhsinun. Ini kaedah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya tentang penggunaan istilah ini istilah Islam, iman dan ihsan. Yaitu apabila disebutkan secara terpisah akan masuk ke dalamnya ketiga perkara tersebut. Namun jika disebutkan secara bersamaan maka masing-masing kata memiliki makna yang berbeda. Nah, kita terapkan kaidah itu di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina Amanu billahi wa rasulihi di sini tidak disebutkan Islam dan Ihsan. Maka maksud dari al-mu'minun adalah al-muslimun termasuk juga al-muslimun. Ya, semua orang yang mengaku muslim, mukmin dan muslim harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya dasarnya adalah persaksian La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Hadis yang kita bacakan tadi, afdalul Islam iman billah. Seutama-utama Islam adalah iman billah. Saya tanyakan rukun Islam, adakah termasuk di dalamnya iman billah? Rukun Islam ada lima. Apakah termasuk di dalamnya iman kepada Allah? Tidak. Yang termasuk di dalamnya apa? Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun iman kepada Allah itu masuk kepada konsekuensi dari syahadatain. Ketika kita bersaksi la ilaha illallah, ini konsekuensinya apa? Kita harus beriman kepada Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Nah, demikian yang benefit. Rahimani wa rahimakumullah. Dan dalil yang lainnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa yang menjelaskan kepada kita uh, pentingnya kedudukan syahadat ini adalah hadis yang masyhur umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadis ini muttafaqun alaih al hadis Aku diperintahkan untuk memerangi manusia Hingga mereka bersaksi La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh Bersaksi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aku diperintahkan untuk memerangi manusia Ya perang adalah marhala dakwah yang ter terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan marhala dakwah yang terakhir isyarat kepada marhalah dakwah yang pertama, kedua, ketiga sebelum terakhir. Ya. Ya, termasuk di dalamnya di sini aku diperintahkan untuk mendakwahi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Seperti yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis Ibn Abbas ya tentang pengiriman Muaz ke negeri Yaman apa kata Nabi kepada Muaz? Inna kata di kauman min ahli kitab. faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu Allah ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka dalam kau jadikan dakwahmu yang pertama kali kepada mereka adalah ajakan kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah marhalah dakwah yang terakhir al jihad perang ya apabila dakwah diganggu ya apabila dakwah ditolak maka seorang imam khalifah boleh memerangi satu kaum umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Demikian pentingnya syahadat ini ya Akonifidin Azani Allah jami'an Allah merintahkan bahwa iman tidak akan diterima, Islam dan Islam tidak akan diterima tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan Rasul diperintahkan untuk memerangi manusia dan perintah untuk perang adalah perintah yang tertinggi. Nabi mengatakan, ya, wazir ini al jihadu fi sabilillah puncak ya dari eh, dari eh, dari ini Islam puncak dari perkara Islam adalah apa zirwatu ini al jihadu fi sabilillah jihad di jalan Allah subhanahu ya jihad di sini bermakna al perang ini merupakan satu perintah yang tertinggi ya di dalam Islam dengan alasan apa? Berperang. Alasan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Li'ilahi kalimatillah. Itulah yang disebut dengan fisabilillah. Ada yang berperang. Ya karena hawa nafsu, ada yang berperang karena membela kaumnya. Ya, apa namanya? suku. Ada yang berperang karena eh, nasionalisme, ada yang berperang karena untuk mendapatkan ghanimah, ada yang berperang untuk mendapatkan sebutan, ada yang berperang karena balas dendam. Ya, ditanya apakah manakah perang yang disebut sabilillah? Kami mengatakan, "Man lalitaku litakuna kalimatullahi hiyal buat di sabilillah. Barang siapa yang berperang ya dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah lagi sabilillah. yaitu untuk mengajak hatta yashhadu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah dia tujuan. Ya, itulah dia target dari satu kewajiban yang besar di dalam Islam yaitu perang fi sabilillah. Jadi perang tujuannya bukan untuk merusak. Ya, perang tujuannya untuk bukan untuk melampiaskan e, kita katakan hobi ataupun hawa nafsu tidak. Tapi perang dalam Islam tujuannya adalah untuk li'ilai kalimatillah yaitu hatta yashhadun nas La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Demikian juga hadis Mu'ad bin Jabal yang kita bacakan tadi. Ya, bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad agar dakwah yang pertama kali disampaikan kepada mereka yaitu ahli kitab adalah dakwah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang, yang penting. Ada seorang yang datang kepada Nabi Ya, wa ghairu dzalika kathir kata beliau di sini kata penulis dan masih banyak lagi dalil-dalil yang semangat dengan ini di antaranya adalah ada seorang yang datang kepada Nabi sementara dia masih musyrik ingin berperang bersama Nabi. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, manakah yang terbaik? Aku berperang bersamamu, aku ingin perang bersamamu atau aku masuk Islam?" Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Masuk Islam, lalu ber berperang. Jadi syahadat dulu baru ber berperang. Jangan berperang dulu, lalu nanti kalau selamat perang mengucapkan kalimat syahadat. Kalau nggak selamat bagaimana? Ya, jadi yang pertama penting untuk dilakukannya adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian juga kisah yang lainnya ketika Bani Sakif. Ketika Bani Sakif mau masuk Islam, mereka mensyaratkan dua syarat. Mereka menyaratkan dua syarat kepada Nabi. Syarat yang pertama mereka tidak ikut jihad bersama beliau. Syarat yang kedua mereka tidak dibebani untuk membayar zakat pada tahun itu. Ini Demikian mereka mensyaratkannya. Mereka mau masuk Islam, tapi dengan dua syarat tersebut. Maka Nabi mengatakan, Nabi menerima mereka dan membayar mereka dengan syarat. Ya, ini Bani Sakim memang berbeda dengan bani-bani yang lainnya. Ya, bani-bani yang lainnya mereka yang menerima syarat Nabi untuk membela Nabi seperti kaum Al uh, suku Aus dan Hazrat. Mereka berbaikat kepada Nabi dengan syarat mereka membela Nabi, menyiapkan tempat tinggal mereka, menyiapkan negeri mereka untuk Nabi dan lain sebagainya. Bani Sakim lain. Bani Sakim mau masuk Islam, tapi dengan catatan mereka tidak berjihad, mereka tidak bayar zakat. Tapi mereka mau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita putuskan untuk mereka? Apa yang Nabi putuskan untuk mereka? Nabi menerima eh, syarat mereka. Nabi membayar mereka dengan syarat mereka tidak berjihad dan mereka tidak bersedekah, yaitu mereka tidak berzakat. Lalu Nabi mengatakan, ya di Kemudian hari kata Nabi mereka juga akan berjihad dan berzakat. Nah ini demikian ya, akan dipimpin. Azanillah wa Jadi yang penting dia masuk Islam dulu. Bagi saat ini mengucapkan kalimat syahadat terlebih dulu. Nah demikian ya, akan dipimpin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga kita yang masyhur bagi kita yaitu tentang e, kematian Abu Talib Ya, ketika Abu Talib akan mati, Nabi berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat. Ya, kalimat itu bisa aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la ilaha illallah. Itu kalimat yang bisa dijadikan Nabi untuk menolong, membela pamannya di hari kemudian. Tapi pamannya ini tidak mau mengucapkannya dan dia mati dalam keadaan musyrik. Ya, nah demikian. Demikian juga dakwah Nabi kepada pemuda Yahudi yang sakit. Nabi berkata kepadanya apa? Ya, Kul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata bapaknya kepada anak tersebut, pemuda tersebut? Ati Abul Qasim. Ya, taati Abul Qasim yaitu Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda itu masuk Islam, tak lama kemudian dia mati. Ya, dan demikian ya dina azani Allah wa iyyakum jami'an. Pentingnya kalimat syahadat la ilaha illallah ini ya. Nah, demikian juga banyak cerita-cerita yang lainnya yang semakna dengan ini ya berkaitan tentang pentingnya mengucapkan atau syahadat ini yaitu ya, agungnya kedudukan syahadat ini di dalam Islam ya yaitu kisah yang ma'ruf bagi kita semua yaitu kisah Usama bin Zaid ya ketika dia membunuh satu jiwa yang telah mengucapkan la ilaha illallah karena menurut Usama orang ini mengucapkannya untuk menyelamatkan jiwanya lalu dia bunuh saja orang itu maka ketika ketika peristiwa ini sampai ke telinga Nabi maka Nabi marah besar kepada Usama bin Zaid sambil berkata kepadanya wa kaifa bika bila ilaha illallah qiyamah Bagaimana nasibmu nanti berhadapan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Ya, jadi kalimat ini sangat agung ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, hadis bitaqah telah menjelaskan kepada kita tahu hadis bitaqah? Ya pernah kita jelaskan di sini hadis kartu kartu la ilaha illallah yang ternyata itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nah demikian akan fikir. Azan wa iyyakum jami'an ya kedudukan syahadatain di dalam Islam. Kedudukan syahadatain di dalam Islam. Kemudian soal yang ke-17 Ikhwanifiddin Ma dalil syahadat la ilaha illallah Apa dalilnya Syahadat la ilaha illallah ini Jawabnya Ikhwanifiddin Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kalimat tauhid ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 18 Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi. Allah yang bersaksi dan tidak ada persaksian yang lebih tinggi daripada persaksian Allah. La ilaha illahu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Dan satu-satunya persaksian Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Dan Allah gantikan itu dengan persaksian para malaikat dan ulul ilmi, ahli ilmu. Wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, la ilaha illallah. Malaikat dan demikian juga ulul ilmi yang tegak di atas al-qist kebenaran. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan dalil yang pertama. Dalil yang kedua sebenarnya Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah untuk mengilmui, mengetahui, memahami, mendalami, menekuni la ilaha illallah. Ya, perincian-perinciannya mulai dari maknanya yang global sampai maknanya yang terperinci. Makna la ilaha illallah secara global apa? Nanti akan kita jelaskan pada poin yang berikutnya. Ya, dan makna secara terperinci yaitu apa uh, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian pembatal-pembatalnya, kemudian mukam milatnya, konsekuensi-konsekuensinya, dan seterusnya. Ini merupakan perincian dari ilmu La ilaha illallah. Bukan ilmu La ilaha illallah seperti yang di dipelajari oleh kaum sufi. Karena mayoritas ilmu yang mereka pelajari tentang la ilaha illallah tidak bersandarkan dalil. Ya, sementara untuk mengetahui ilmu la ilaha illallah ini harus berserta dalil. Nah, di sini penulis ya telah membimbing kita bagaimana setiap poin atau setiap perkara, setiap pertanyaan itu dijawab dengan apa? Dengan dalilnya. Ya, dan dalil yang ditempatkan dengan penempatan yang benar bukan penempatan yang serampangan atau keliru ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illallah min sini zaidah artinya ini adalah penafian mutlak bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah ilah adalah al-ma'lum, al-ma'bud. Yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu umum. Yang meliputi semua sembahan yang ada ini sembah manusia itu tidak layak disembah harus dinafikan dan harus ditetapkan satu ilah satu sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diisbatkan dengan istisna illallah untuk menekankan dalam maknanya. Ya bahwa tidak ada yang lain. Ya, misalnya saya, saya katakan tidak ada yang masuk kelas kecuali Zaid. Artinya cuma ada Zaid yang ada di di kelas. Yang lainnya di luar kelas. Jadi juga kita, kita, ketika kita katakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah-ilah lain yang yang boleh disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah Subhanahu wa taala menafikan walad atas dirinya, bagi dirinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak punya walad. Walad anak. Ini bantahan terhadap kaum Nasrani. Ya, kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Uzair bin Allah, Al-Masih bin Allah. Mereka mengatakan Uzair itu putra Allah. Mereka katakan Al-Masih putra Allah. Allah mengatakan mattakhadallahu min walad. Allah tidak ada mengambil anak dan Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Wa kana wa kana ma'ahum min ilah. Yaitu tidak ada pecahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ya. Mereka katakan Isa bin Maryam adalah titisan dari Allah Subhanahu wa taala, pecahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh Allah artinya ruh bukan ruh milik Allah. Ya, tapi ruh dari ruh Allah Subhanahu wa taala dipisah dari Allah Subhanahu wa taala, pecahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mattakhadallahu min walad. Allah tidak pernah mengambil anak, tidak ada anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ma'ahu min ilah dan tidak juga ada ilah yang lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diyakini oleh orang-orang Nasrani Ibn Fiddin, ya Nabi Isa adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mattakallahu min walad. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Ini bantah terhadap siapa? Ini bantah terhadap musyrikin dan majusi. Ya, musyrikin dan majusi yang mengatakan bahwa ada di sana pengaruh lain, kekuatan lain, ya, kekuatan rohaniat di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Yahudi yang mengatakan, orang Majusi yang mengatakan bahwa di sana ada Tuhan kebaikan dan ada Tuhan yang menjalankan keburukan. Dan kedua Tuhan ini memiliki kehendak yang berbeda. Ada Tuhan yang kehendaknya baik saja, ada Tuhan yang kehendaknya buruk saja. Jadi mereka menetapkan dua ilah Nah Allah mengatakan "Lamakan ana min ilah Tidak ada ilah lain selain, uh, bersama Allah subhanahu wa ta'ala Al-ayat Jadi ini ayat ini Ibn Ifidin singkat pada tapi me membantah semua konsep-konsep ketuhanan yang dibuat oleh manusia baik itu berupa penitisan Allah ya atau Allah Subhanahu wa taala menitis kepada makhluk atau ada sesuatu yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala atau ilah yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan Allah. Jadi itu semua men, uh, ayat ini menifidin menafikan semua konsep ketuhanan ya yang dibuat oleh manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana ma'ahu aliha kama yaqulun Idan labtagau ila dil arsi sabila. Katakan kepada mereka, kalaulah ada ilah-ilah lain, ada tuhan-tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa taala seperti yang mereka katakan, pastilah kata Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan itu akan berusaha untuk mencari jalan ke dzil Arsy, pemilik Arsy yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan bertarung antara satu tuhan dengan tuhan yang yang lainnya. La'ala la'ala ba'dhum ala ba'd. ba'du pasti sebahagian akan apa berusaha untuk mengatasi sebahagian yang lainnya, mengalahkan sebahagian yang yang lainnya. Akan akan apa namanya kita katakan akan berebut pengaruh, ya akan bersaing, ya akan berperang untuk apa namanya untuk memperebutkan siapa kehendak yang harus terjadi, ya siapa kehendak yang harus terjadi, siapa yang harus terjadi. Nah demikian Ibn Fitbin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang dalil syahadat la ilaha illallah ini. Ya, bahkan boleh dikatakan ayat-ayat Al-Qur'an mayoritasnya berisi tentang penegasan la ilaha illallah. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas ya tidak lepas isinya dari apa? penetapan la ilaha illallah. Seperti surat Al-Fatihah. Ya, Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka dan Kemudian Allah mengingatkan penyesatan, kesesatan, kesesatan yang dilakukan oleh manusia, wa'ilal maghdubi alaihim waladhdallin. Yaitu yang menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mengatakan Isa putra Allah, Uzair putra Allah. Ini adalah jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agar tidak mengikuti jalan tersebut dan memerintahkan kepada kita untuk إياك iya وإياك نستعين Soal yang ke-18 sebanyak Fiddin Ma makna syahadat la ilaha illallah Ini merupakan poin lanjutan dari poin sebelumnya Setelah kita tahu dalilnya, urgensinya Kemudian dalilnya Ya. Selanjutnya apa? Maknanya. Apa maknanya? Apa makna dari la ilaha illallah yang sekarang banyak diucapkan oleh kaum muslimin, banyak dibaca oleh kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak memahami maknanya. Banyak di antara kaum muslimin pada hari ini kalau ditanya benar-benar apa makna la ilaha illallah, ya, kebanyakan dari mereka memberikan jawaban yang salah. Dan ada juga sebagian yang memang jauh tidak ada agama di dalam kehidupannya yang mengatakan tidak tahu. Sungguh sangat aneh sekarang ini, apalagi generasi-generasi muda, ya ah, ditanya tentang la ilaha illallah dia tidak tahu maknanya. Ya paling-paling yang mengatakan ya tidak Tuhan selain Allah lah. Apa maknanya dari kalimat tiada Tuhan selain Allah? Ya pokoknya tidak Tuhan selain Allah, tidak tidak ada pencipta selain Allah. Nah, Dari ini menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui makna sebenarnya la ilaha illallah. Yang ironisnya Ibn Fiddin, orang-orang musyrikin saja pada zaman Nabi tahu makna ini. Tahu makna kalimat ini. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastabdirun. Mereka menolaknya dengan sombong. Ya karena mereka tahu maknanya, artinya, ah, kalau mereka terima apa akibatnya, mereka tahu itu. Ya, Nah, demikian. Adapun kaum muslimin sekarang ini masih banyak di antara mereka yang masih kabur tentang mana la ilaha walaupun mereka fasih mengucapkannya la ilaha illallah. Jawabnya adalah makna ha nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwallah. Menafikan istihqaqul ibadah, hak ibadah hak diibadahi dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Label ibadah, label istihqaqul ibadah, hak diibadahi harus dilepas dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia, konkret maupun yang tidak konkret. Konkret seperti misalnya benda. Yang tidak konkret seperti misalnya hawa nafsu. Ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ilah. Ya, yang konkret maupun yang tidak konkret. Ya, seperti hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Jadi label ketuhanan, label hak diibadahi ya, ini harus dicopot dari semua segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil ini rukun pertama dari syahadat la ilaha illallah kita ambil dari kalimat la ilaha. Apa? La ilaha. Wa isbatu halillah azza wa jalla dan penetapannya bagi Allah. Yaitu ketika label-label itu kita copot dari semua segala sesuatu selain Allah, label hak diibadahi itu, kalau oh, ada label lah kita ilustrasikan seperti itu. Dan label itu harus kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah dia Rabb yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, tidak yang lainnya. Isbatuha lillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isbatuha lillahi azza wa jalla wahdah la syarikalah fi ibadatihi. Ya, yang berhak diibadahi semata dan tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan kepadanya di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan untuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala aktivitas ibadah. Itulah makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah ya sering kita ucapkan. Ya, jadi ada nafyu, ada isbat. Maka dari itu kalimat ini tidak boleh dipenggal. Ini adalah satu kesatuan. Tidak boleh berhenti la ilah. La ilah. Ya, sebagian orang ada yang yang nggak mengerti memotong kalimat ini la ilah. Nah, sebagian lagi ya ada yang berzikir illallah illallah. Ini tidak mengandung arti apa-apa. Artinya baru sempurna jika ya an-nafi wal isbat ini disebutkan secara lengkap betul la ilaha illallah. Ada yang berzikir Allah Allah. Ada yang berzikir la ilah la ilah la ilah. Ada yang singkat saja hu hu hu ada yang ha nah itu tidak benar ya oleh karena itu membisikkan mayit atau yang akan mati adalah dengan kalimat syahadat ini eh, kalimat syahadat ini la ilaha illallah sebagian orang ada yang bosnya yang hawa membisikkan ya Allah Allah Allah Gak ada artinya itu ya yang bisikin apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, bisikkanlah tentulah untuk eh, membaca la ilaha, la ilaha illallah bagi orang-orang yang akan mati di antara kamu. Jadi yang dibisikkan apa? La ilaha illallah. Nah dibikin yang sedikit. Oleh karena itu tidak ada zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada zikir itu. Tidak pernah Nabi mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada zikir seperti itu. Yang ada, adalah apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, demikian. Afdalu zikri la ilaha illallah. Bukan Allah. Ya, dan menyebutkan nama seorang ya dalam jumlah yang banyak itu bukan berarti pujian. Ya. Dan tidak sama sekali tidak ada konotasi pujian. Nama itu siapa? Gitu. Udin Udin, Udin, Udin, Udin. Ya. Mungkin atau jaga orang gila. Ngapain dia nyebut-nyebut Udin kan begitu ya? Kalau dia, dia menyebut ini misalnya, tidak ada jagoan selain Udin, tidak ada jagoan selain Udin. Nah orang ngerti. Wah ini berarti apa? Orang ini sedang memuji di Udin yang jago sekali tidak ada jagoan lain selain dirinya. Tapi kalau disebut Udin, Udin, Udin, Nah, demikian Ibn Ibn Azani Allah wa iya Jadi tidak ada zikir Allah Allah Allah ya. Jadi karena kalimat ini hanya, hanya sempurna ya, Ibn Ibn jika disebutkan secara lengkap Betul. la ilaha illallah. Barulah ada maknanya. Kalau dipisah ya, kalau dipisah, kalau diurai tidak memberikan makna seperti makna yang diinginkan. Makna uh, syahadat la ilaha illallah kita pisahkan la ilah saja atau illallah saja ya atau la saja atau Allah saja ini tidak memberikan arti dan makna yang utuh seperti yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau bahkan orang-orang musyrikin juga memahami kalimat ini seperti yang kita sebutkan tadi yaitu ketika uh, Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya dengan sombong. Kenapa? Karena mereka tahu artinya, yaitu mereka harus menafikan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini dan kegiatan-kegiatan syirik yang sering mereka, mereka lakukan selama ini seperti bertukun, pensihir, tatayur, ya, minta perlindungan kepada jin dan lain sebagainya berhala yang ada 360 buah yang ada di sekitar Mekah itu harus dihilangkan semuanya Digantikan dengan apa? Allah. La ilaha illallah. Nah ini yang berat bagi mereka. Oleh karena mereka mengatakan, aja alal alihata ilahan wahidan. Inna hadzal la mujab. Apakah dia mau menjadikan tuan tuan yang banyak itu jadi satu saja? Ini adalah satu perkara yang aneh. Tadi juga kita ikutin berkaitan dengan aneh ya, ganjil sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud aneh di sini kepada ibadifidik itu akses akibat dari mendakwahkan kebenaran ya bukan menganehkan diri bukan menggoribkan diri karena untuk menggoribkan diri untuk membuat jadi aneh mudah ya ya tapi dipandang orang aneh karena menyuarakan kebenaran nah ini tidak semua ya tidak semua yang melakukannya tidak banyak orang yang melakukannya Bahkan ini termasuk hal yang yang langka di akhir zaman, yaitu menyuarakan hal haq hingga dipandang orang aneh. Yang paling konyol adalah menyuarakan kebatilan dan dipandang aneh. Sudah batil aneh lagi kan begitu ya? Sudah batil aneh lagi. Baik, Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana halnya tidak ada sekutu dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ini menunjukkan konsekuensi dari pernyataan tersebut bahwa tidak ada sekutu di dalam kerajaan Allah. Konsekuensinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita katakan tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang terdamban tauhid rububiyah. Sebagaimana halnya yang terdamban masuk ke dalam makna itu ya bahwa tidak ada sekutu di dalam kerajaan Allah ini yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adakah kehendak lain selain kehendak Allah yang berlaku di alam semesta ini? Semua kehendak di bawah kehendak Allah. Adakah kehendak yang sejajar dengan Allah? Saya katakan, diulangi lagi. Semua kehendak, antum punya kehendak, antum punya cita-cita, antum punya keinginan, Ya, mungkin sekarang aku punya keinginan keluar masjid ini, uh, saya mau ini ini ini banyak keinginan untuk. Ya. Semua kehendak yang ada di alam semesta ini itu di bawah kehendak Allah. Benar benar atau benar? Benar. Kenapa benar? kenapa? Kenapa dia benar? Karena tidak semua kehendak kita ter terjadi. Ya, berarti di sana ada kehendak yang lebih kuasa dari kehendak kita. Nah, saya tanya, adakah kehendak yang sejajar dengan kehendak Allah? Tidak ada. Apalagi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Manifidin tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Segala sesuatu yang ada, yang nampak dan tidak nampak ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Tidak ada pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan oleh manusia itu hanyalah sebab. Ya, manusia hanyalah sebab. Hakikat penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebab. Ya. Hakikat pencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan sebab dan akibat. Nah, demikian begini Fitin. Jadi tidak ada sekutu di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq dan apa-apa yang, yang mereka seru, yang mereka minta, yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensi dari keyakinan itu, keyakinan rububiyah kita itu adalah kita harus menunjukkan ketaatan, ibadah, ketundukan, istislam, penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Islam. Al istislamu lillahi bi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki. Itu makna Islam kepada titik. Azan Allah. Itu dasar Islam kepada titik. Yang tidak akan tegak Islam seseorang kecuali dengan dasar ini. Kecuali dengan keyakinan, kecuali dengan pengamalan apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya, mulai dari keyakinan sampai ke pengamalannya. Ya. Baik. Soal yang ke-19. Soal yang ke-19 berkaitan dengan syurutu syahadatain atau syurutu syahadat. Ma hiya syurutu syahadat la ilaha illallah allati la tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha fihi. La tanfa'u qailaha illa bi istimaiha hati. Apa-apa saja syarat syarat-syarat syahadat la ilaha illallah yang tidak akan berguna bagi orang yang mengucapkannya kecuali dengan terpenuhinya seluruh syarat-syarat itu pada dirinya. Ya, seperti sholat ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah apa? Ber berutuh. Kalau seorang mengerjakan sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak tidak sah. Suci dari najis. Kalau dia tidak suci dari najis, hadas kecil maupun hadas besar, maka sholatnya tidak tidak sah. Menutup aurat. Kalau auratnya tidak tertutup, dia sholat sah sholatnya tidak sah. Demikian juga syahadatain atau syahadat la ilaha illallah. Ada syarat-syarat ikhwanifidin yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengucapkannya. Jadi bukan hanya sekedar berucap. Ya. Kalau orang kebetulan ada orang Cina kebetulan ya latah dia la ilaha illallah katanya. Karena sehari-hari dia pegawainya muslim kan begitu ya. Sehari-hari bergaul dengan muslim, ya latah dia. Ya karena si muslim ini sering mengucap la ilaha illallah kan begitu ya. Maka si Cina ini juga mengucap la ilaha illallah. Apakah potan dia masuk Islam ketika itu? Tidak. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Itu apa? Istitqanul qalb. Al-iman atau al-ilmu bima'naha as-sidqu atau uh, sidqul qalbi ikhlas. Syarat-syarat syahadatain atau syarat-syarat la ilaha illallah tidak ada pada pada dirinya. Sehingga ucapannya la ilaha illallah tidak masukkannya ke dalam Islam Ibn Rahimani wa mampu. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini. Ya, si Cina tadi ketika mengucapkan la ilaha illallah ketika dibalik ditanyakan kepadanya, tahu mana ya? Enggak, saya cuma latah aja. Nah, berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama, dari tujuh syarat yang akan kita sebutkan nanti, satu persatu kita bahas. Nah demikian itu dipikir Rahimani wa rahimakumullah jami'an Nah berkaitan dengan syarat-syarat syahadat ini Nanti kita bahas pada pertemuan yang